Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Ma'asyiral muslimin wal muslimat Para pemirsa grup WhatsApp Bias Yang semoga dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sesi yang ke-30 atau halakah yang ke-30 dari pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abnai wa Ta'ifatun min Asahil Atiba, fikih tentang pendidikan anak dan penjelasan sebagian nasihat para dokter dalam hal ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada halaman 59 dalam kitab yaitu tentang al-khitan. Orang tua hendaknya memperhatikan masalah khitan ya terutama kepada anaknya yang laki-laki. Adapun anak perempuan maka menurut mayoritas para ulama hukumnya adalah sunnah. Ya, di khitan itu hukum bagi anak perempuan adalah sunnah. Dan ini berdasarkan satu hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al fitratu khamsun." Fitrah itu ada lima, maka Nabi sebutkan al khitan wal istihdadu وقص الشارب وتقليم الأذفار ونتف الأبات fitrah itu ada lima yang pertama adalah al ya yang kedua adalah istihdad yaitu mencukur rambut kemaluan kemudian yang ketiga adalah qasus syarib mencukur atau menghabisi kumis ya bagi laki-laki tentunya yang keempat adalah taklimul adfar memotong kuku dan yang kelima adalah natful albat yaitu mencabut rambut ketiak. Dan ini fitrah ini berlaku bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Adapun masalah khitan, maka pada anak perempuan ini ada beberapa hadis ya walaupun hadisnya disebutkan oleh penulis yaitu fihi maqal ya kata beliau wa qad waradat fi sya'ni khitanil banati ba'd al ahadith wa fiha maqal ada beberapa hadis yang dipermasalahkan dalam masalah khitan anak-anak perempuan artinya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ya tentang keabsahannya dan kesahihannya tapi ada cukup banyak hadis ya sehingga para ulama pun mengatakan kalau anak perempuan tidak wajib hanya saja dianjurkan diantaranya seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya namun kata penulis di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Zaidah bin Abi Ruqad dan dia munkarul hadis. Kalau munkar hadisnya berarti derajat hadisnya adalah dhaifun dan atau lemah sekali. Ya, tentang sabda Nabi kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu adalah sahabat wanita yang dikenal suka mengkhitan anak-anak perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza khafidti fa ashimmi wa la tunhiki fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha 'inda zawji." Ya apabila kamu memotong ketika khitan ya maka yakni perlahanlah jangan terlalu banyak yang dipotong ya tentu kalau e, bayi atau anak laki-laki yang dipotong adalah bagian kulit yang menutupi ujung zakar ya dan kalau anak perempuan maka cukup semacam dilukai atau digores ya pada bagian satu bagian yang namanya klitoris ya dalam ilmu kedokteran maka cukup itu saja yang dilukai atau digores. Ya tidak sampai dipotong seperti yang anak laki-laki. Tadi hadisnya walatun hiki jangan berlebihan dipotong fa innahu andaru lil wajhi karena itu lebih membuat wajah si anak perempuan ini kelak nanti bercahaya dan lebih memuaskan suaminya begitu. Dan dalam lafaz Abi Dawud juga dari hadis Ummu Atiyah juga. Namun hadis ini juga selain mursal, ya mursal itu salah satu sebab doifnya sebuah hadis karena terputus ya antara tabi'in dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga ada yakni ilat atau penyakit hadis yang lain yaitu majhul. dalam sanatnya ada perawi yang majhul tidak dikenal ya dengan lafaz yang mirip dengan yang tadi. La tunhiki fa inna dzalika ahdhalil mar'ati wa ahabbu ilal ba'd. Jangan terlalu berlebihan dalam mengkhitan anak-anak perempuan karena itu akan artinya kalau dilakukan secara baik itu akan membuat wanita tadi beruntung baik dan akan lebih dicintai oleh suaminya. Dan juga ada semacam riwayat yang lain juga dalam Sunan Nabi Dawud juga bermasalah al-khitanu sunnatun lirijal wa makromatun lin nisa. Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki. Sunnah di sini maksudnya tentunya adalah tata cara beragama Rasul ya dan semua para nabi dan rasul di khitan dan makromah kemuliaan bagi kaum wanita. Namun hadis ini juga di dalamnya ada dhaaf ya kelemahan. Namun kata penulis wa aqwalu katsirin min ahli ilm taduru hawla wujubil khitan ala rijal was istihbabihi lin nisa. Intinya bahwa perkataan para ulama mayoritas mereka mengatakan bahwa kalau khitan bagi kaum laki-laki atau bagi anak laki-laki adalah wajib adapun bagi anak perempuan adalah mustahab atau sunnah. Dan ada pendapat yang lainnya namun itulah yang paling masyur di kalangan para ahli ulama atau ahli fuqaha. Wallahu alam bisawab. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.